Di antaranya adalah bab ini. Dan ayat yang sangat gamblang dilalanya wa kallamallahu Musa takliman. Dan benar-benar Allah itu berbicara kepada Musa. Kenapa? Karena taklim di sini adalah maf'ul mutlak. Dan maf'ul mutlak itu satu di antara penekanan suatu makna yang mengkikis dan menafikan pengakuan adanya majas dalam suatu susunan kalimat. Takliman maf'ulun mutlak mutlak. Jadi benar-benar Allah berbicara kepada Musa. Karena kalimat ini kalimat penekanan maka nggak mungkin kalamnya Allah kepada Musa dengan kalam majazi bahkan kalam yang sebenarnya kalam yang hakiki. Dari sinilah kita mengatakan bahwasanya Allah benar-benar punya kalam. Dan ada seperti ini dari kalangan Jahmiyah Al-Mu'awwilah atau Mu'awwilah Jahmiyah yang hati mereka risih dan alergi ayat seperti ini dianggap oleh sebagian mereka maunya dihapus saja dalam Al-Quran kalau bisa karena nggak mampu menghapus maka ditawil dengan tawil-tawil yang sangat jauh ya kan Tawil yang sangat jauh, bahkan tawil fasid. Diartikan dengan Allah melukai Musa dengan sebenar-benarnya. Karena kalama ini bisa juga kalama yang kelamu melukai. Dan ini tawil-tawil yang fasid, tawil yang rusak. Dan tidak ada salafnya. Dan juga nggak didukung dengan kaidah bahasa Arab. Bahkan dalil-dalil yang akan kita lewati sebagai bukti yang menunjukkan bahwasanya benar-benar Allah berbicara kepadamu Musa dan berbicara kepada yang lainnya dari para nabi dan para malaikat dan selainnya dari hamba-hamba Allah yang Allah tidak berbicara langsung dengannya di antaranya adalah nanti pada hari kia, kiamat. <clears throat> Baik, kita lanjutkan Hadis yang kedua dari bab ini. Hadis yang bernomor 7000 wa khamsami'a asar. 7516. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah taala tasana Muslim bin Ibrahim. Haddasana Hisam, haddasana Qatadah. An Anas radhiyallahu anhu annahu qala قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجمع المؤمنون يوم القيامة فيقولون لو استصفأنا إلى ربنا فيريحنا من مكاننا هذا فيأتون آدم فيقولون له أنت آدم أبو البشر خلقك الله خلقك الله بيده wasjada lakal malaika wallamaka asma'a kulli syai' fasfa' lana ila rabbina hatta yurihana fayaqulu lahum lastu hunakum fayadhkuru lahum khati'atahu allati asaba di dalam taklik di bawah terlihat warawahu muslimun hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim berarti hadis yang muttafaqun alaihi hadis yang disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam takhrijnya dalam dikeluarkannya dalam kitab beliau berdua kitabnya Imam Bukhari dan kitabnya Imam Muslim berkata Rasulullah Wasallam dalam hadis ini yujma'ul mu'minun orang-orang mukmin dikumpulkan yaumul qiyamah nanti pada hari kiamat maka mereka orang-orang mukmin berkata, "Lawis tasfa'na ila rabbina fayurihuna min makanina hadha." Seandainya jikalau kita ini istasfa'na minta syafaat pada orang tertentu atau dengan orang tertentu atau dengan cara tertentu kepada Rabb kami maka Allah akan menenangkan kita fayurihuna araha yurihu irahatan membuat tenang membuat lega membuat roha membuat longgar dari tempat kita ini yang sangat menyempitkan dan menyedihkan. Kalau lewat bahwasanya Keringatnya manusia nanti pada hari kiamat berapa? Sampai ada yang apa? Sampai ke ansaf udunehin, sampai ke nah, telinga. Bahkan mereka sampai apa? Tenggelam dalam keringat. Bayangkan. Itu nanti keadaan dari keadaan-keadaan hari kiamat yang akan dilewati oleh hamba Allah. Maka kita minta kepada Allah keselamatan. Nasolullah al-afiyah wassalamah. Fayatuna Adam maka mereka datang kepada Adam. Setelah mereka memiliki gagasan tadi untuk mencari orang yang menjadikan syafaat perantara kepada Allah antara mereka dengan Allah. Dengan perantara tersebut, mudah-mudahan Allah memberikan kelonggaran terhadap kita dalam perkara yang menyemitkan ini. Maka mereka pun datang kepada Adam. Maka mereka berkata kepada Adam, "Anta Adamu Abul Basar." Lapat ini yang dijadikan sebagian alul ilm untuk menetapkan bahwasanya Adam bukan nabi tapi Abul Basar. Apakah Adam ini nabi atau tidak? Adam berselisih. Adam menetapkan dia adalah Abul Basar, bapaknya manusia. Dan yang merujukkan juga ada yang lain, ada yang mengatakan dia adalah nabi. Dan juga ada yang mengatakan bahwasanya dia termasuk rasul. Taib anta Adam Abul Basar. Abul Basar. Bapaknya manusia. Khalaqakallahu biyadi. Allah telah menciptakan kamu wahai Adam. Kata mereka, orang yang datang kepadanya telah mencatatkan dengan tangannya biyadihi ya kan ini juga lapat yang sangat gamblang tidak ada pengakuan majas di sini yang bisa diterima ya kan seperti kata tu alkitab ada bil kolam tak mungkin dengan selain kolam aku menulis satu tulisan dengan pena Apakah dengan selain pena? kamu? Gak mungkin. Demikian juga Allah telah menentukan Adam dengan tangannya. Benar-benar dengan tangannya. Bukan dengan selainnya. Dan ini termasuk kemuliaan bagi Adam akan segenap ciptaan Allah yang lain. Wasjadalakal malaikata. Dan Allah mensujudkan al para malaikat kepada kamu. Sujud takrim. Sujud apa? Bab apa bab? Sujud tahiyah. Sujud sebagai bentuk apa tahiyah? Kemuliaan, bukan sujud ibadah. Wasjadalakal malaikatah. Asjada mensujudkan para malaikat kepada engkau. Wallamaka asma'a kulli se. Dan Allah telah mengajari engkau, wahai Adam, nama-nama segala sesuatu. Dari itu, nggak masuk dalam sekarang juga, bukan kemudian terong diajarkan kepada Adam, tempe, kerupuk, ya kan? <clears throat> Perhatikan. Fasfa'lana kata mereka kepada Adam setelah memuji-muji Adam tadi, menyebutkan beberapa keutamaannya. Fasfa'lana ila rabbina. Maka wahai Adam, jadilah engkau menjadi syafaat untuk kami kepada Rabb kami. Ini pembawa syafaat sebagai perantara. Hatta yurihana supaya Allah memberikan kelonggaran kelegaan kepada kita dari tempat yang menyedihkan ini. Fayaqulu lahu maka Adam berkata kepada mereka, "Lastu hunakum." Lastu hunakum aku tidak memiliki hak dari apa yang kalian minta. Bukan hakku. Ya kan? Wasilah antara aku dengan kalian bukan antara kalian dengan Allah bukan aku yang memiliki hak. khoti atau lati asaba maka ada menyebutkan kepada mereka yang datang kepada dia menyebutkan kesalahannya yang telah dia terjang yang dia telah telah lakukan yang pernah ada melakukan yaitu apa? Dilarang makan pohon malah dia ma makan. <clears throat> Itu kesalahannya. Ini iktidarnya Adam. Penyampaian udur dari Adam kepada mereka yang datang kepada untuk apa? Minta, apa? Minta syafaat menjadi perantara antara mereka dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dari sini panjang, sebagaimana telah lewat berkali-kali. Adapun hadis ini dibawakan oleh Imam Bukhari. Ya kan? Syahidnya tadi wa 'allamaka asma'a kulli Ini yang dipahami oleh Syekh bin Bas. Dan Allah mengajari engkau nama-nama segala sesuatu. Ya kan? Tadi dalam yang telah kita dengar dibaca tadi. Ya kan? Wa ta'lima yakunu bil kalam. Bukankah taklim, bukankah pengajaran itu dengan kalam? Tentunya dengan kak, dengan kalam. Jadi pengajaran harus dengan kalam. Maka Allah mengajari Adam dengan kalamnya kepadanya, kepada Adam. Inilah penetapan dari Imam Bukhari tentang bahwasanya apa? Allah memiliki sifat kalam. <clears throat> Qala Syekh bin Basrah rahimahullah taala syarhu soalun min pertanyaan dari Syekh yakni sebagaimana telah lewat berkali-kali juga di antara torikonya saya bin Bas dalam menyampaikan taklim tedares kitab ini dengan sisi sesi tanya jawab dengan murid-muridnya dengan sesi tanya jawab menasih soal menasih kada yujma'u indaka wala yastami'u ini nah nusho yang ada kalian yujma'u atau yajtami'u? Nah. Kalau yujma'u berarti di sini kaum ini dikumpulkan. Kalau yajtami'u mereka berkumpul. Yujma'ul mu'minun berarti mereka dikumpulkan. Kalau yajtami'u mereka berkumpul. Maka pertanyaannya, Kada yujma'u indaka. Maksudnya, nuskho yang ada pada kamu, wahai fulan. Dari kalangan para hadirin. Nuskhonya itu yujma'u, tertulis atau yastami'u. Raji' as-sarih. Nah, kata saya bin Bas, raji' kalian rujuk. Dilihat apa perkataannya Ibn Hajar. Tarradalah Abil Aini. Maksudnya, apakah Ibnu Hajar rahimahullah menyinggung lafaz yujma'u ini atau juga al ini menyinggung? Nah, gitu. Apakah apakah ada singgungan dari Ibnu Hajar tentang lafaz yujma'u yang tertera dalam hadis ini? Ataukah ini juga menyinggung? Al-jawab min al-qari. Nah, seorang yang membaca tadi dijawab ma ta'arrada. Tidak ada singgungan sama sekali baik dari Ibn Hajar atau dari Al Aini. Ahsanullah ilaik ini jumlah apa? Doa iya. Sekalian menjawab, sekalian mendoakan Syekh bin Bas. Tadi yang menjawab sekalian menjawab apa yang ditanyakan, sekalian juga apa? Mengucapkan do, doa, memberikan ini menyampaikan doa. Ahsanullah ilaik Semoga Allah berbuat esan kepada engkau ya Syekh. Pertanyaan selanjutnya syekh juga dari saya bin Bas. Selanjutnya bertanya. Masyahid min hadal bab. Nah, itu Apa sahidnya, Apa saksinya? Ya kan? Poin yang mana, lapat yang mana yang dijadikan apa? sahid untuk bab ini. Ya kan? Dari bab tadi bab maca fi qoulihi azza wa jalla wa allah Musa taklima. Al-jawab min al-qari yakni baqiyat al-hadis. Ya, seorang talib menjawab baqiyat al-hadis yakni sambungannya hadis. Sambungannya hadis ini sebagai syahid dalam bab yang dibawa oleh Imam Bukhari. Kemudian lanjutan pertanyaannya, menasikh, soal menasikh. Mada indakum ya ikhwan. Tambah lagi. Artinya pertanyaannya diulang. Ma indak mada indakum ya ikhwan. Ya kan? Jadi murid-muridnya dipanggil dengan ya ikhwan. Seperti kita sering memanggil ya ikhwan. Ya ikhwan sama saja. Ya kan? Murid-murid beliau itu dipanggil dengan panggilan ya ikhwan. Ini ma'ruf. Ya kan? Tariqah seperti ini ma'ruf dari kalangan para masyayikh. Seperti Syekh Mukbil dalam semua kitabnya betapa banyak beliau mengatakan ya ikhwan, ya ikhwan, ya ikhwan anak. Ya. Kan? Mata indakum ya ikhwan? Apa yang ada pada kalian ya ikhwan terkait syahid likalamihi. Yani likalamihi, likalamnya Allah, syahid untuk kalamnya Allah dalam bab ini. Al-jawabu al la. Ada ma fi syai'un. Katanya enggak ada di sini. Katanya enggak, enggak ada la, enggak ada. Maha ada ma fi syai'un enggak ada syaitnya Lalu saya benar menjelaskan kalau Ibn Bas rahimahullah at ta'limu ma yakunu bil kalam. Bukankah taklim itu keberadaannya dengan berbicara kepada yang diajari? Wa 'allamaka asma'a kulli syai' hadza syahid. Wa'allamaka asma'a Mereka orang-orang mukmin datang kepada Adam dan antara pujian mereka kepada Adam adalah dan Allah mengajari engkau wahai Adam nama-nama segala sesuatu. Apa? Inilah syahidnya. Inilah syahidnya. Ini apa? Inilah dalil yang dipakai oleh Imam Bukhari untuk menentukan hadis ini termasuk dari penetapan apa? Adanya penetapan kalam bagi Allah Azza wa Jalla. Ta'limullahi adama asma'a kulli syai'in ma yakunu bil kalam. Bukankah pengajarannya Allah terhadap Adam nama-nama segala sesuatu keberadaannya dengan kalam? Tentunya jawabannya iya. Enam. Nah. Mahfum? Jadi gamblang. Kemudian al-jawab menalqar jawaban dari seorang yang membaca at-tarjamah wa kallamallahu Musa takliman. Ada isyaratun lil kalam. Qasdu al-kalam. Jinsul kalam yakni yaitu jenis kalam. Wa kallamallahu Musa takliman. Ini sebagai syarat untuk kalam bagi Allah Azza wa Jalla. Maksudnya adalah maksudnya al-kalam adalah jenis kalam Kalam itu memiliki afrod, ya, jenis tahtahu nau atau afrod, ya kan? Karena kalam itu banyak, kalam itu mencakup banyak macam-macam pembicaraan dan darahnya tadi, pengajaran dan yang lainnya. Lianna hadza ma fihi syai'un yatallaqu Musa. Karena dalam hadis ini tidak ada kaitannya yang berhubungan dengan Musa. Hadis yang dibawakan di sini. Enggak ada kaitannya dengan Musa. Sementara dalam judulnya, dalam babnya wakallamallahu Musa takliman. Padahal dalam hadis ini enggak ada kaitannya dengan Musa. Fadhar maka yang dhahir annahu arada jinsal kalam bi taklimillahi li Musa. Maka yang dhahir bahwasanya annahu Imam Bukhari menginginkan jenis kalam Bersamaan dengan istishatnya. Beliau berdalil istidlalnya. Nah, menjadikan saksi, menjadikan dalil dengan bahwasanya Allah berbicara kepada Musa, mislu takut damai seperti yang telah lewat. Kalamnya Allah kepada penduduk surga, kalamnya Allah kepada penduduk orang yang tinggal di Maukif, ini Maukif Maukiful Qiyamah. Mereka nanti tinggal di Maukif yakni menunggu keputusan Allah Subhanahu wa taala. Arada min hadza wa 'allamaka asma'a kulli Jadi di sini saya bin Bas memahamkan kepada para hadirin, para murid-muridnya tentang syahid dari hadis ini adalah wa 'allamaka Allah wa 'allamaka asma'a kulli Maka di sini faedah yang juga perlu kita hafal, kita ingat. Hadis ini dijadikan Imam sebagai Penetapan kalam bagi Allah adalah dari potongan ini wa 'allamaka asma'a kulli Ini bentuk kejelian dari beliau Al-Imam Syekh bin Bas rahimahullah taala ketika mengajarkan kepada murid-muridnya dan para hadirin yang dalam majelis ini ketika itu bukan sekedar batu sigor murid-murid yang pemula tidak tapi para masyayikh para masyayikh yang menghadiri majelisnya beliau dalam darus ini. Itu pun kadang terluputkan dari seorang talib yang tingkatannya sudah dari seorang syekh kadang terluputkan dalam suatu faedah. Ya kan? Maka di daerah kalau kita semuanya ini saling lengkap melengkapi dalam semua darus kita. Saling lengkap melengkapi, saling memberikan faedah. Tapi lanjutannya hadis yang sangat panjang. Hadis yang sangat panjang dikenal dengan hadis Mi'raj. Dikenal dengan hadis Mi'raj. Hadis yang sangat panjang. Qala al-Imam Bukhari Ta'ala hadis berakam sabahal asar. Hattasana Abdul Aziz bin Abdullah. Hattasani Sulaiman an Syariki bin Abdullah. Ini ingat. An Syariki bin Abdullah. Di sini akan ada komentar dari Syekh bin Bas. Seorang rawi namanya Sarik bin Abdullah ini. Anaukola. Bahwasanya Sarik berkata. Sami itu bin Malik. Lihat nomor satu tengah kaki. Kada fil fatah. Wa fi umdatil qari. Wa fi nuskhati su'aibin al-arnaud. Sami itu Anas bin Malik. Nah, Nuskanya Su'aib. Su'aib ini siapa? Siapa yang tahu tentang Su'aib? itu di zaman berapa? Tahun berapa? Hmm? Di abad berapa? Nah, Pak Musin. Suhaib ini termasuk hidup di zaman kita. Suhaib al-Arnaut ini hidup di zaman kita. Seorang muhakkik yang banyak tahkiknya dalam kitab-kitab sunnah. Ya kan? Cuma sebagian alul ilm di zaman kita ini banyak komentar terhadap dia. Sebagian waktu orang ini kadang toleransi kepada asyairo. Sebenarnya yang lain kadang ada komentar. Dan kitab-kitabnya para aima amal dakwah. Seperti kitab-kitabnya para imam dakwah, yakni dari Syekh Muhammad bin Abdul sampai lanjutannya juga banyak ditakik oleh Syekh ini. Al-Arnaud. Jadi dia ini hidup di zaman kita ini. Ya, zaman Syekh Nasir, zaman Syekh Mukbil. Dalam nuskhahnya Suhaib al-Arnaud, sami itu Anas bin Malik. Jadi ada namanya. Sedangkan dalam nuskhah yang kita miliki sami itu bin Malik. Kata Syadik. Wa qala samahatu rahimallahu. Siapa samahatu di sini? Nah, siapa? Syekh bin Bas. Wa qala samahatu rahimallahu. Sakota Anasun. Ini sakota lafdu Anas. Kata beliau saya bin Bas bahwasanya ter situ tidak tersebutkan jatuh dari cetakan jatuh dari sebagian percetakan lapat Anas Anas bin Malik ma'rufun ya nah, enggak nggak asing lagi Anas bin Malik khatibnya Rasulullah wasallam. Artinya sebagian nuskah ada yang tidak tertulis Anas. Itu wajar. Karena sudah beratus-ratus kali ya kan saya Bukhari dicetak, dicetak, dicetak, dicetak. Nah, sehingga sebagian nuskah ada yang jatuh sebagian lapat, lapatnya nggak tertulis. Kadang salah sebagian kalimatnya. Maka ketika dalam satu daras ada beberapa nuskah yang dibawa oleh para hadirin dalam daras tersebut, dalam garis tertentu ini kepentingannya apa diketahui kesalahannya kalau semuanya nusukannya satu maka ada kesalahan enggak bisa diketahui tapi kalau nusukannya itu banyak diketahui cetakannya banyak beda-beda cetakan kadang diketahui sebagian kalimat yang ter terkurangkan tapi <clears throat> perhatikan Berkata Syarik bin Abdullah, itu anasani, sami itu anasabna Malik. Yaqulu bahwasanya beliau berkata Lailata usriya bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min Masjidil Ka'bah. Pada suatu malam yang Rasulullah itu diisrokan. Di us usriya apa di isrokan dijalankan dari Masjidil Ka'bah. Ya kan? Kemana? Ke Masjidil Aqsa. Baru sana baru diirotkan diang diangkat ke atas. Hmm. Jalankan malam hari. Dintul Ka'bah. Annahu ja'ahu salah satu nafarin qabla ayyuha ilaihi. Bahwasanya datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tiga orang nafar. Sebelum diwahyukan kepada beliau. Nah ini kalau dari saya bin Bas lihat mana hmm. Di atas saat tengah ada kabarun azimun wa kabar kabarul mi'raj. Ja'a min iddati riwayatin dzakaraha al-muallif Imam Bukhari wa ghairuhu an Syariq bin Abdullah bin Abi Namr wa li Syariqin rahimahullah awhamun fi ini memiliki beberapa kekeliruan dalam membawakan riwayat ini menurut Abdul Ilm di antaranya adalah qabla ayyuha ilaihi. Di antara perkataan dia qabla ayyuha ilaihi sebelum diwahyukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan wal mi'raj, sedangkan mi'raj adalah setelah wahyu. Pada wahyi bimuddatin tawilatin basri sinin. Setelah turun wahyu dengan apa? mudah? waktu yang sangat panjang. Ini 10 tahun. Setelah turun wahyu baru adanya mi'raj ini. Wa minha ya, dan diantaranya wa huwa naimun summa istaiqadha. Waladi inda ahli sunnah wa ja'at bihi al hadis sahih anna kulla dzalika kana fi halil yaqdo. Nah ya kan, wa huwa naimun summa istaiqadha. Nabi dan tidur kemudian bangun. Sedangkan menurut ahli sunnah dan juga datang hadis-hadis yang banyak terkait dalam masalah ini bahwasanya Kejadian itu adalah dalam keadaan yakdo. Apa yakdo? Terjaga. Boleh dalam keadaan terja? Terjaga. Yakdo itu adalah dalam keadaan apa? Terja? Terjaga. Usriyabi halal yakdo. Diisrakan dalam keadaan beliau itu terjaga bukan dalam keadaan tidur. Wa urija halal yakdo. Ketika diikrojkan juga dalam keadaan terjaga bukan dalam keadaan tidur. Ma Jibril alaihi wassalam Wa min awhamihi aidan annahu sakka fi manazilil anbiya. Dan di antara kekeliruan wahamnya Syarik kekeliruannya Syarik dalam membawakan riwayat ini bahwasanya Syarik ragu dalam manazilul anbiya alaihissalam dalam apa? Manazil. Nah, artinya apa? Tempatnya Para nabi itu langit keberapa langit keberapa itu banyak juga kekeliruan dari syarik. Maka dia baca ala Idrisa Bisaniya. Syarik menjadikan Idris dalam langit yang kedua. kedua. Wa Musa Bisabiya Musa dalam langit yang ketujuh. 7 Wa hadza ini adalah menyelisih kebenaran. Wasawabu anna Musa bisa disa dan yang benar Musa pada langit yang ke-6 bukan ke-7. Wa Harun fil khamis sedangkan Harun pada langit yang kelima. Wa Idris fil rabi' Idris Nabi Idris dalam langit yang keempat. Wa Ibrahim walladhi fi sabi'ah dan Ibrahimlah yang ada dalam langit yang ke tujuh. Alaihi wassalatu wassalam. Wa min awhami dan diantara kesalahan kekeliruan-kekeliruannya syarik. Ya kan? Kekeliruan yang besar. Wa min awhami al-adhima. Kekeliruan yang besar juga. Qawlu fil jabbar. Fatadalla. Fakana qaba qosain aw adna. Perkataannya Syarik terkait dalam masalah Al-Jabbar. Siapa? Allah Azza wa Jabbar itu adalah Allah. Satu di antara nama Allah adalah Jabbar. Maka boleh seorang itu diidhafakan namanya dengan Abdul Jabbar. Nah, di situ Syarik mengatakan fatadalla fakana qaba qausaini aw adna wa sawabu anna hada wa Jibril bahwasanya yang terkait dengan qaba qausaini au adna, ya kan? serta apa nih? Surat kan? Yang benar adalah anna hadza ini adalah Jibril alaihissalam, Jibril alaihissalam kama qala jalla wa ala wa najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiku anil hawa in wa illa wahyu yuha allama syadidul quwa ila akhir. Nah, syadidul quwa huwa Jibril Jibril alaihissalam. Dhumiratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la thumma dana fatadalla. Kullu hadza Jibril. Seluruhnya adalah siyaknya, konteksnya penyebutan tentang apa-apa yang terkait dengan Jibril, bukan Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Dalam darus kita yang dulu pernah kita lewati, dalam darus apa? Saya ingat. Sesuai masalah ini dalam daras kawaidul muslah dulu-dulu yang pernah ikut dalam majelis kita berapa tahun yang lalu, entah 10 tahun yang lalu berapa itu atau 15 tahun yang lalu. Ya kan? Ayat ini disinggung oleh Syekh Ibnu Utsaimin. Di sana diberikan penegasan bahwasanya tsumadana fatadalla itu Jibril. Ya kan? Bukan Allah. Apa? Tsumadana fatadalla ini Jibril. Kulu ada Jibril. Kalau tak Isra adalah anha, tu Nabi sallallahu alaihi wasallam andalika. Aku bertanya kepada Rasulullah tentang perkara itu. Andalik menanya tentang. Dari perkara tersebut ataupun tentang perkara tersebut. Faqala sallallahu alaihi wasallam wa Jibril. Jadi ayat tadi wa ma yantiqul in huwa illa wahyu yuha mau syadidul kuwa Zumiran fastawa wa huwa fil ufqil a'la tanah tanafata adalah ini adalah Jibril bukan Allah azza wa bukan Allah. Nah, maka dikatakan di sini kata Rasulullah SAW kepada Aisyah wa Jibril wallahu jalla wa ala fa padalik. Dan Allah jalla wa di atas itu semuanya fauqal aras di atas aras walaysa walladhi tadalla ila Muhammad. Nah, Allah berada di atas aras dan dia bukan layang tadi tadalla mendekat turun kepada Muhammad. Wa inna ma tadalla ilai Jibril. Ilahnya saja yang mendekat dan turun adalah kepada Muhammad adalah Jibril bukan Allah Subhanahu wa taala. Allah berada di atas arus. Nah, inilah perkara yang penting dalam bahasa kita ya bahwa karena subuhat seputar masalah ini Ya kan? Dari mereka-mereka yang sedikit punya ilmu dengan tujuannya untuk membuat kerancuan dalam perkara ini dari kalangan asyairo, alul bidah. Ya kan? Yang memiliki pemahaman tajam, kadang kita diuji. Dibawakan kisah-kisah seperti ini. Ya kan? Maka sebelum kita ketemu dengan mereka, seorang talib harus memiliki silah senjata. Bagaimana menghadapi subatnya alul bidah karena di mana mereka kapanpun kita jumpai mereka ingin mengubek-ubek otak kita. Biar kacau, biar kacau balau. Dan itu memang cara mereka, turut mereka mereka. Nggak akan rindu kecuali mereka akan menyebarkan sobatnya. Maka sebelum ketemu mereka, seorang talib, sunni, salafi, harusnya memiliki senjata. Kalau enggak, ah, akan kebingungan. Maka itu seperti zaman kita sekarang muncul yang namanya siapa? Abdul Samad. Nah, seorang asyari, Nah, ini banyak menyebarkan sesuatu seperti ini. Dan semisalnya, siapa lagi yang terkenal sekarang selain dia? Hah? Adi Hidayat dan semisalnya, Adi Khurafat. Bukan Hidayat, Adi Khurafat dan yang lainnya. Nah, ini juga akan memasarkan beberapa pemahaman rusak. Nah, jadi perlu diwaspadai. Bagaimana mewaspadainya? Ya, kita seperti ini harus kita konsumsi. Dan miliki. Makanya rujuknya alul ilm. Berarti kan ya ini nasihat untuk kita semuanya. Rujuknya alul ilm sebagaimana bantan-bantannya ilm kita harus memiliki. Jangan takut dengan kitab rujut. Kitab rujut adalah kitab yang benar-benar mengajar, mendidik seseorang itu supaya menjadi orang yang tidak gampang dikibuli orang lain. Ya kan? Rudut, kita berudut. Rudutku terhadap kuburiin. Terhadap demokratiin. Terhadap hizbiin. Ini semuanya harus dilewati. Jangan kemudian orang itu acu-acu. Alergi. Sebagian orang keluaran dari jamaah islamnya. Dari Mesir misalnya. Alergi dengan kita berudut. Wah kita Dan Hanya bikin hati sakit. Bikin hati keras. Hanya semisalnya. Ya kan? Harus didudukkan keras terhadap perkara apa? Dan mereka banyak dari kalangan para talabat dari Jamiah Islamiyah pulang ke Indonesia, ya kan? Gandrung ngisi perutnya di organisasi. Capek mengisi WC. Tahu ngisi WC? Makan, minum, gerak ngisi WC. Lagi-lagi mengisi subat pada hatinya para kaum muslimin. Nah, bukan kok kemudian membawa petunjuk, menyampaikan petunjuk yang benar tidak, malah merusak manusia. Perhatikan itu. Maka dikatakan basatal allama Ibnu Qayyim wa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wa jama'atun akharun al-kalama fi hada. Al-Allama Ibnu Qayyim juga Ibnu Taimiyah juga banyak lagi dari kalangan para ulama yang lain telah membentangkan permasalahan ini. Pembicaraan dalam masalah ini. Wa awdahu awham dan mereka telah menjelaskan dan telah membentangkan auham beberapa kekeliruannya syarik syarik bin Abdullah tadi seorang rawi wa dzakara al-hafidh huna fi sarah wa dzakara ghairuhu dzalika nah tapi insyaallah di sini mungkin wa dzakara ghairuhu jadi sebagiannya disebutkan oleh habib bin Hajar dalam sarah ini dan selain beliau juga menyebutkan perkara tersebut Paham ya Pak? Ini sebelum kita membaca hadisnya yang panjang, kita tadi kita selingi, kita dahulukan penjelasan dari Syekh bin Bas. Kenapa? Karena supaya kita di atas pengetahuan sebelum masuk matan hadis yang kita harus melewati karena panjang. Jadi penjelasannya telah kita sebutkan tadi sebagai singgungan untuk apa? Sebagai mukadimah untuk mengetahui tentang beberapa perkara yang akan kita lewati dalam matan hadis ini. Betul. Baik. Jadi paham ya, Pak? Mafhum? Ah, ini pentingnya. Ah, ini pentingnya kalam yang alulam yang kita lewati. Jangan dikira kemudian terus kita ini akal kita yang main. Enggak. Semua durus kita sejak dulu dari awal dakwah sampai hari ini kita menggunakan apa? Kita menggunakan referensi kitabnya alulam, bukan ngarang sendiri. Nah, sejak dulu jangan dikira maksud itu ngomong-ngomong sendiri. Ayo diadu, ayo dicek. Nah kan? Akhirnya dilagakan. Ya kan? Sumber masing-masing apa yang telah kita lewati dalam dalam bacaan kita apa yang telah kita lewati buku apa ini bisa diadu bisa dilagakan. <clears throat> Maafum ya kawan. Bukan orang itu sudah persangka buruk dikiranya kita ini ngarang sendiri. Ya kan? Semua permasalahan kita bawa perkara baru. Kita mengikuti sejak dari alur Baik yang dulu ataupun sampai sekarang ini. Insyaallah diri kita tutupkan dulu dan sambungannya kita baca pada waktu yang tentu. Alhamdulillahirobbilalamin. alamin. dulu.